Dan malam ini insya Allah seperti e, biasanya malam Kamis ya. E, apa namanya yakni sorof kita akan bahas insya Allah dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Ikhwani Fiddin, rahimani rahimakumullah. Kita masih e, membahas al-fi'lul mudhari al-muakkad ya. Jadi kemarin itu yang pembahasan e, terakhir adalah tentang masalah nun taukid ya. Nun taukid jadi nun untuk berfungsi untuk menegaskan, untuk me, apa namanya? menekankan ya. Dan nun taukid adalah ciri-cirinya masuk pada fi'il mudhari juga fi'il amr ya. Jadi kalau kita e, runut dari tasriful usul itu adalah dari fi'il madi, kemudian fi'il mudore, ya. Fi'il mudorenya itu kita bahas kalau kita sudah pernah lewat adalah tentu uh, ada apa namanya fi'il mudore itu kita pernah bahas yakni fi'il nahi dan juga fi'il fi'il nafinya ya. Fi'il nahi di belakang. Yakni amrul ghaib, ada amrul ghaib, ya kan subjudul uh, eh, sub pembahasannya itu. Kemudian masdar. Kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, Lalu fi'il amr. Nah. Ya, kemudian fi'il uh, isim makan, isim zaman, isim alat, kemudian fi'il mudhari majul dan fi'il madi majul. Nah, di sini <clears throat> masih berkaitan dengan fi'il-fi'il gitu ya. Masih berkaitan dengan fi'il-fi'il madi, fi'il mudhari dan sini lebih banyak fi'il mudhari yang dibahas ya. Karena fi'il mudhari itu pernah uh, tasrif fi'il mudhari mansub, tasrif fi'il mudhari majzum. Ya. Kemudian e, masuk pada fi'il amar, kembali lagi fi'il nahi dan seterusnya. Nah, di sini kita <clears throat> membahas tentang nun taukid yang masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il nun taukid ada dua macam, sakila dengan khafifah. Yang sakila yang berat yang dicirikan dengan ada tasdidnya, ada tasdidnya ya. Dan juga fi'il mudhari uh, yang nunut taukid yang khafifah adalah yang ringan, cirinya adalah sukun. Kemarin sudah dibahas contoh-contohnya, bahkan juga e, wazan ya, wazan daripada e, eh, fi'il mudhari al-muakkad binuni atau kid. Kita akan baca bersama lagi untuk memurojaah bahwa fi'il mudhari itu e, apa namanya? ada yang berjenis dimasuki dengan nun taukid di akhirnya ya, di akhirnya. Nun yang bertasdid dibaca dengan nak gitu ya. nak dibacanya, selalu dibaca nak gitu. Ada juga yang ni, ada yang ni nanti juga ada. Tapi kebanyakan na. Kemudian yang khafifahnya an, ya dibaca dengan an, an atau in atau un gitu. Baik. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, kita akan baca bersama e, nunut tauhid yang sakila dan khafifah. Baik. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Yadribunna. tadribanna tadribanni yadribnani tadribanna tadribanni yadribnani tadribanna tadribanni tadribunna tadribanna tadribanni tadribunna tadribinna tadribanni tadribnani Adribanna nadribanna. Adribanna nadribanna. Baik. Nah, ini namanya uh, nunut taukid yang sakilah yang masuk pada fil mudore ya. Dan uh, fil mudorenya semua wazan ya, semua wazan dalam artian yang yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu gitu ya. Walaupun berbeda-beda wazan, uh, ah, tafadhol. Uh, eh, yaf'alu, yaf'ilu dengan yaf'ulu itu tidak tidak berubah ya fa fiilnya yang jelaskan uh, e, sukun ya ain fiilnya ain fiilnya apakah berbunyi fathah ya fa gitu ya kemudian ain fiil ain fiilnya berbunyi kasrah ya fa'i atau ain fiilnya berbunyi domah ya fu itu tidak berubah ya tidak berubah kemudian baru nanti yang ain fiilnya tergantung ada yang uh, apa namanya la atau uh, la ada yang lu gitu ya seperti di sini ya dribanna. Ini kan wazannya berarti yaf'ilanna gitu ya. Yaf'ilanna. Kemudian yang yadribani yafilanni. Nah, ini dalam uh, buku di sini itu contohnya ya. Adapun berarti wazannya berarti kita tinggal ingat pada wazan yang yang yang usulnya itu yaf'ilanna, yaf'ilani, yaf'ilunna gitu ya. Ini contoh langsung diterapkan pada contoh. <clears throat> Kemudian yang khafifah kita baca Yadriban, yadribun. Yadriban, yadribun. Ya, tadriban. Tadriban, tad, uh, tadriban, yadribun. Tadriban, yadribun. Oh, bukan ini apa namanya? Tadribun, bukan yadribun ya. Uh, tadriban dan tadribun, bukan yadribun. Kemudian tadribin. Lalu adriban, nadriban. Adriban, nadriban. Ya. Eh, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan terakhir bahwa untuk yang nun taukid khafifah tidak lengkap ya, tidak lengkap. Uh, sebab uh, kalau yang mungkin Anda pikirkan dalam artian uh, baru memperkirakan sebabnya itu sulit ya. Seperti misalkan ya driban itu untuk yang apa namanya mufrad, goib mufrad ya, yang mufrad yang mudzakkar. Ya driban. Kalau misalkan uh, apa namanya di di khafifah yang musananya yang duanya Kan kalau wazan usulnya adalah uh, yadribani, ya yadribani gitu. Ketika misalkan di dihafifahkannya itu susah. Susah gitu ya. Kalau di sakilah bisa yadribani. Nah, di situ nunnya bisa terjadi uh, apa namanya nun diterapkan di situ. Tapi kalau untuk yang uh, musanna yadriban, susah. ya Yadriban itu sulit sekali. Karena itu uh, berbunyi harusnya ya yadribani kemudian kalau misalkan di, dikhafifahkan sulit ya yadriban itu sudah sulit sekali uh, walau alam sebab uh, utamanya. Kemudian kalau misalkan yang musana uh, yang goib, yang muanas goib ya, tadriban juga sama. Ketika yang musananya itu sulit sekali tadriban. Ya, di, di, di, di khafifahkan itu sulit padahal itu nunnya nun yang berbunyi lebih kuat antara nun sukun dengan yang nun dengan, dengan nun yang berkasroh dengan yang berharokat lebih kuat yang berharokat sebenarnya. Kemudian ketika misalkan yang khafifahnya itu yang yadri, ya, yaf'ilanna yaf'il ya, yaf'ilna yadribna ya, gitu ya yadribna maka ini sulit sekali yadribna sedangkan na itu adalah apa namanya e, berharokat yadribna atau masa masa dibaca yadribnan yadribnan sulit ya al kita terima saja yang sudah ada dulu e, <clears throat> kaidahnya ya dan sebenarnya dalam nunutaukin itu <clears throat> berlaku juga nanti kalau di semua wazan fiil apakah yang nanti sulasi mujarad mazid yang mazid gitu di semua wazan fiil itu e, diterapkan gitu, bisa bisa masuk antum akan bisa temukan kalau misalkan dalam eh, eh, sabda-sabda e, Rasulullah SAW dan juga e, apa namanya dalam ayat pokoknya ciri-cirinya yang nun bertau, ber, e, nun yang bertasdid itu pasti itu nun tauhid gitu Eh, masuk ke tamrin. At-tamrin nah, ini sudah sebenarnya cuma anak lupa ini sudah fiil yang keberapa ya? Kemarin kan yadhabu sudah, ya yasma'u sudah, ya yaqra'u sudah, ya yafhamu sudah, ya abudu sudah belum? E, kemarin karena waktunya pas terakhir itu agak buru-buru juga, agak cepat gitu. Kayaknya ya abudu belum ya, ya yafhamu sudah belum. Nah, kalau gitu gini aja. Dicoba lagi walaupun eh dalam arti di sini <clears throat> supaya cepat. Antum ini ahi ya, yang sakilah, nanti antum yang khafifah gitu ya. Nah, dari sini kita ambil misalkan kaltanya adalah yafhamu. Hmm, karena di sini pas orangnya enam. Uh, antum coba yafhamu. Hmm, dari yafhamu. Hmm? Betul, betul. Betul. Hmm. Betul. Hmm? Betul. Iya. Abhamanna nafhamanna. Waalaikumsalam. Berarti yang antum uh, yang khafifahnya silakan. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Oh ya, ada yang mungkin perlu disampaikan. Jadi untuk yang Hafifah itu berarti domirnya tidak semua. Yang terjadi adalah berarti huwa, hum. Kemudian hiya, ya. Kemudian anta, kemudian antum, lalu anti, lalu ana dan nahnu, ya. Jadi itu. Adapun yang sebelahnya nahnu itu sebenarnya kosong saja itu tidak ada, tidak ada strip di sini maksudnya tidak ada. Jadi yang berlaku adalah ketika domirnya huwa sama hum, hiya, kemudian anta, kemudian antum, lalu anti, ana dan nahnu. Adapun yang huma huma dan antunna itu tidak terjadi. Ya. Ah, huma antuma dan an, uh, ah, huna dan antuna tidak tidak tidak bisa dibentuk. Waalaikumsalam. Tafasahu fil majalisi. Tafsahu ya sahilah ya. Alhamdulillah. Kemudian uh, uh, <clears throat> fiil berikutnya adalah ya abudu. Tafadhal ya abudu ditasrif dengan nun taukid sakilah dulu. Ya abudu. Ya bulanna. Hmm. Ya ya budi ya ya budani. Mm mm-hmm, betul ya budani. Ya buduna. Mm mm-hmm. Tak Mm mm-hmm. Wah, masya Allah. Tak budani. Ya ya ya budnani. Mm Ya Tak Mm Hmm. Tak Tak Ta'budunna. Iya. Terus? Uh, yang anti. Eh, tak budi, tak budinna, iya. Hmm. Tak budenani. Iya. Hmm. Iya, nak budana. Jadi eh, kemudian kalau kita perhatikan juga yang namanya nunut tokit sakila itu eh, intinya tidak panjang-panjang, tidak dibaca seperti eh, apa namanya seperti yang yang hu, hum ya, yang hum ya seperti ya budu, ya itu kan asalnya ya, ya budu, ya budani, ya buduna gitu ya. Kemudian tak budu, tak budani, ya budana. Nah itu kalau misalkan nunut tokit sakila itu dia pendek, ya budana. Ya budani, ya budunna. Terutama di domir hum gitu ya. Domir hum sama domir antum itu uh, pendek. Ya budunna sama tak budunna gitu. Hmm. Cirinya adalah kalau untuk yang domir hum sama antum itu domah sebelum non tokitnya itu. Ya budunna sama tak budunna. Kemudian yang untuk yang apa namanya yang hia anta anti ya. Kemudian juga hua hua hia, anta, anti, eh, anta dengan anti itu pendek semua. Ya ya'budu ya'bud ya'budanna kemudian tak ta'budanna kemudian tak tak ta'budinna gitu ya ya'budun ya'budanna ya'budani ya'budunna kemudian ta'budanna ta'budanna ta'budani tak ya'bu ya ya budanani, kemudian ta'budanna ta'budani ta'budunna ketika domir anti itu e, semuanya baik itu yang bacanya yaf yaf alu yaf ilu dan yaf ulu itu di Dikasrokan dikasrokan itu e, apa namanya mudah yang e, apa namanya yang yang perlu diingat dan juga mudah itu adalah dikasrokan. yakni tak budinna tak budinna pokoknya yang jelas taf ulinna ininya e, ya taf bisa taf ulinna bisa taf ilinna bisa taf alinna gitu Tak tak Ta'budinna, ta'budani, ta'budnani, a'budanna, na'budanna. Itu uh, yang ana dan nahnunya a'budanna dan nah, na'budanna. Berikutnya yang khafifah gimana kalau misalkan dari fi'il ya'budu? Ya'budan. Hmm. Ya'budun. -hmm. Ta'budan. -hmm. Ta'budan. Ta'budun. Ta'budun. -hmm. Ta'budin. -hmm. Ta'budan. Na'budan. Iya, betul sekali. Eh, untuk yang khafifa itu uh, sedikit ya. Ya budan, ya budun, tak budan, tak budan, tak budun, tak budun, tak abudan, tak budan. Ya. Kemudian antum masih yasalu. Nah, yasalu itu dikhafifahkan. Hmm, eh disakilahkan ya, sakilahkan. Yasalunna. Betul? Oh sebentar, sebentar. Tadi bukan yasalunna itu harusnya. Eh, apa? Karena kalau yasalunna itu nanti di domirhum. Berarti kalau pertama yas a Hmm? Nani, Iya, jadinya al nani. Hmm. Bukan, jangan eh, apa namanya? Ain fiilnya di, di hamzah itu tetap eh, tetap fasa semua. Hmm. Nah, tetap fasa semua. Kalau yang dicontoh itu kan ain fiilnya ri gitu ya, itu karena kasroh. Nah, jadi yes tas alan tas alanna. Betul? Tas alunna, iya. Hmm. Nah, baru di sini tas ilinna, iya. Ah, tas Atas buka tas alinna. Ya lupa ya, tas alinna. Hmm. Tas al nani. Iya. Lalu as alanna Heeh nas nas'alanna. Ya. Agak sulit ya mengucapkannya ya. <laughs> Iya. Jadi yes yes alani, yas'alanna, yas'alani, yes alani gitu ya. Terus yas'alunna. Nah, kemudian tas tas'alanni, alani, Kemudian tas tas al, yes tas alani, tas aluna, tas Tas'alinna, tas tas alani as alanna nas alanna yang khafifanya hi gimana kalau yas alu yang khafifanya ini sedikit alhamdulillah mudah bisa yas'al yang khafifah oh belum hadir waktu itu ya uh, khafifanya tinggal nunnya disukunkan yas alan nah, alan kemudian kosong untuk yang humanya yas'alun alun kemudian untuk yang anta, yang hianya tas alan. tas tasalan dulu. Yang mana nih? Yang hiya apa yang mana? Yang yang hiya berarti tasalan. Mm -mm, tasalan. Sekarang yang anta. Tas tasalan. Mm -mm. Antumnya berarti tas alun. Ini salah cetak ini. Ini artinya harus ini tas alun. Mm -mm. Untuk yang antinya tas tas alin. As alin eh as alan dan nas'alan. Ya, jadi kalau untuk yang khafifannya sedikit yas'alan, yas'alun, tas'alan, tas'alan, tas'alun, tas'alin, as'alan, nas'alan. Iya. Baik, e, itu apa namanya? Dari yang kemarin itu e, seperti itu kaidahnya ya. Sekarang kita akan masuk pasal berikutnya adalah fi'lul amr. Jadi sebagaimana di awal nunut taukid baik yang sakila maupun yang khafifah masuk pada fi'il amr eh, fil mudore dan film amr dan tidak masuk pada film madi sama sekali ya. Jadi tidak ada ceritanya film madi bernun taukid tidak ada. Kalau misalkan ditaukidkan dengan huruf seperti kod gitu ya atau laqad gitu ya. Itu e, cara men, men, men, mentakidkan fi'il yang madi. Adapun yang mudorenya dengan nun taukid. ya. Hmm. Hmm. Ya ini artinya tidak terlalu tidak terlalu menekankan. Misalkan kalau Yadriban nah itu sungguh-sungguh dia akan memukul. Ya, tapi kalau yadriban sungguh dia akan memukul. Artinya kadarnya lebih ini, kadarnya lebih ringan gitu ya. Kalau yang khafifah ini memang sebenarnya yang sakila lebih banyak digunakan. Sangat jarang ditemukan khafifah itu dalam ini apa namanya? E, dalam e, pelaksanaannya ya dalam dalam tatbiknya, dalam prakteknya. Adapun dalam ayat, dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis itu yang justru banyak dipakai adalah yang yang sakilah. Yang jelas kalau yang eh, yang sakilah itu sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh enggak enggak bohongan gitu. Maksudnya betul-betul apa namanya eh, serius. Tapi kalau yang khafifah itu ya bermana sungguh juga gitu ya. Tetapi tidak tidak sama dengan yang firman di biasa. Kalau yang yadriban sungguh dia akan memukul, kalau yadribu dia akan memukul gitu jadi kadarnya itu bertingkat dia akan memukul sungguh dia akan memukul sungguh-sungguh gitu ya jadi betul-betulan akan mukul nah begitu eh, yadhabu yadhaban yadhaban sungguh-sungguh dia akan pergi jadi apa namanya tidak bisa diurungkan lah gitu maknanya wal muhim e, maknanya lebih takkid daripada yang khafifah ya gitu walau alam jadi e, intinya adalah e, bisa jadi mungkin kita belum ketemu saja karena Eh, jarang mungkin membaca dan juga jarang mendengar. Al-Muhim kalau yang khofifah juga pasti ada. Pasti ada dalam prakteknya. uh, <clears throat> berikutnya Ikhwafidin ya, Azakumullah. ini filul amri al-mu'akad binuni taukid. Kita akan baca di sini tasrifnya ya. Kalau al-mu'alif filul, mu filul amri al-mu'akad. Ini tasrif fi'lul amri al-mu'akad binuni taukid. Yang sakilahnya itu ada enam. Ya, yang sakilahnya itu ada ada enam. Kita baca ya idribanna idribani, idribunna idribanna idribani, idribunna iya idribinna idribani, idribanani idribinna idribani idribnanni hmm. Adapun yang khafifah hanya tiga. Idriban, idribun, idriban, idribun. dan idribin. idribin. Ya. Jadi kalau diartikan misalkan idribanna sungguh-sungguh pukullah gitu ya oleh kamu gitu ya. Pukullah sungguh-sungguh gitu ya. Idribanna. Idribanna zalikal kalba misalnya gitu ya. Pukul ya, sungguh-sungguh pukul, jangan nggak dipukul kan gitu ya. Artinya uh, jangan setengah-setengah atau malas atau atau lambat-lambat atau ditunggak dipending dipending ditunda-tunda dan sebagainya. Tapi sekarang pukul, sungguh-sungguh kamu pukul uh, anjing itu kan gitu ya. Jadi maknanya itu adalah taukid yang e, murakab. Nah, kalau kita katakan murakab itu jadi double. Kalau yang idribanna atau idriban sungguh pukul. Ya, artinya ya taukid juga gitu ya, khafifah juga, tetapi e, khafifah gitu. Ya. Sungguh pukul. Kalau yang idrib pukul, pukullah. Gitu ya, mungkin nggak dianggap. Ya, tapi kalau sudah orang tuanya atau orang yang menyuruhnya itu pakai taukid itu berarti e, apa? Tidak boleh tidak gitu ya. Labudda gitu ya. Yajib nah gitu ya. Baik, sekarang kita akan tamrin. Uh, ini apa namanya? Diambil contoh dari kata uh, eh, doroba yadribu ya. Jadi bisa diterapkan pada semuanya. Tinggal dikiaskan. Jangan lupa adalah ain fiilnya. Ain fiilnya itu jangan bingung, jangan terka, jangan ter apa terpaku pada contoh karena contohnya itu kebetulan ain fiilnya adalah uh, kasroh gitu ya. Adapun yang ain fiilnya fathah atau domah ya tetap seperti biasa, tetap seperti biasa gitu ya. Berarti kalau misalkan iya uh, fiil amr itu adalah yang idribanna itu berarti daripada dari diambil dari wazan ifil, ifil ya, ifilanna. Kalau yang misalkan ifal ya berarti ifilanna, ifal ya, ifil ifilanna, ifalanna gitu ya. Hmm. Kalau ini berarti ifil berarti ifilanna. Kalau ifal ifalanna. Kalau uful berarti ufulanna kan gitu. Nah, sekarang Contoh yang e, diambil sini adalah igsil. Nah, igsil artinya cucilah. Sungguh-sungguh cucilah oleh kamu, ya gitu ya. Coba hi antum yang e, sakilahnya nanti sebelahnya yang khafifanya. Eh, sebentar, kalau tok itu nggak boleh ada jeda. Jadi dia apa ya namanya itu langsung masuk, langsung idrom Ini langsung langsung cepat. Jadi e, contoh kayak idribanna itu nggak boleh idribanna atau panjang-panjang mm -mm, gitu ya kecuali yang e, yang antuma gitu ya antuma pun nanti ada penekanan di situ nih gitu nah kalau antum misalkan tadi igsil jadi igsilanna igsilanni igsilunna gitu jadi masuknya itu cepat coba gimana lagi kurang kayaknya kurang ini iya kurang penekanan nunnya itu eh, lang ini jadi jangan jangan apa jangan merayang bahasa kita jangan, tapi eh, medok gitu nah, gimana coba <laughs> perasaan masih belum ini ya coba kalau antum bisa nggak antum coba nah gitu contohnya eksilana gitu uh -uh. jadi apa namanya uh, nun tauhidnya itu dari dari harokat sebelumnya itu uh, yang keras gitu. Mm <laughs> ya coba gimana? Iya coba lagi. Nah gitu. Betul. Ig. Igsilinna. Salah. Ah, ah. Igsilnani. Iya. Nah, nanti ketika yang di didomir antumannya nggak apa-apa agak jeda dikit walaupun nanti di, tetap ditekankan gitu ya tetap di tetap di tasjid di dunia jadi gini igsilanna igsilanni gitu jadi nunnya itu ada n gitu ya ditahan kemudian igsilunna igsilinna igsilanni igsilnani nah gitu emang mm, ya nah sekarang yang khafifahnya gimana sih? Hmm? Iya, cukup tiga saja. Jadi iksilan, iksilun, dan iksilin. Fi'il amar berikutnya ikro. Hmm, coba Fatul antum yang tas, yang yang sak, sakilah. Hmm. hmm, hmm. hmm bagus sekali. Uh, yang khafifah? Hmm? Hmm? Iya, ikroan ikra'un dan ikroin ikroin ya. Iya, ikroin Eh uh, itu dari kata ikro ya. Sekarang yang isma, yang sakilanya gimana, Hi? Isma. Isma'anna. Betul. Isma'an. Hmm. Isma'unna. Hmm. Isma'inna. Hmm. Isma'ani. Hmm. Isma' isma Iya, betul. Isma'anna isma'ani isma'unna isma'in isma'inna isma'ani isma'nani isma'nani ya. Itu yang untuk antunanya memang agak harus perhatikan, agak sedikit uh, perlu konsen. Ini isma'nani, isma'nani. Uh, eh, yang khafifanya hi gimana? Isma'an, isma'un, isma'in. Iya, isma'an, isma'un dan isma'in. Fi'il berikutnya, fi'il amar berikutnya, izhab, pergilah ya, izhab. Sekarang kita taukitkan dengan sakilah, gimana? Izhabanna, hmm? izhabani, hmm? izhabunna. Betul. Izhabinna, hmm? izhabani, hmm? izhabnani. Iya, izhabanna, izhabani, izhabunna. Izhabinna, izhabani, izhabnani. Ya. Kemudian di e, tokit mentaukid dengan khafifahnya gimana? Betul. hmm? Bukan. E, haknya tetap tetap tetap fathah. izhaban izhabun terus iz izhabin, bukan izhibin ya. Nah, jadi hak itu yang berharokat yang sebagai ain fiilnya dia tetap fathah tidak boleh dikasrokan karena memang eh, dari sananya sudah mabni. Jadi izhaban, izhabun, izhabin. Berikutnya adalah oh, uhruj nah Di sini kebetulan dari fiil uh, ya dari ain fiil atau dari fiil amr yang berbunyi uf'ul ya uhruj. Berarti ain fiilnya adalah uh, eh, domah. Maka bagaimana disakilahkan? Hmm. Uh. Antum ahi? Iya antum. Hmm. Sakilahnya. Uh. Bukan. Ketika yang anta bukan ukhrujunna tapi ha, ketika ha, e, bunyi e, yang dibaca dengan u sebelum nunnya itu ketika domir antum saja. Nah, ketika domir antum pada fail amar ini. Nah, gitu ya. Jadi ukhrujunna itu nanti kalau antum. Kalau yang anta bukan ukhrujunna tapi apa? Dicontohkan di sini idribanna. Idribanna. ha, jadi ukhru ukhrujan Iya. Jadi untuk yang ini kita eh, apa namanya? Kita bisa kiaskan. Jadi idribanna itu kan berarti fi fiilnya ifilanna. Heeh. Nun taukid eh, baik itu fiil mudhari maupun fiil amr kalau untuk yang eh, kandungan domirnya itu belum jamak selalu fathah itu, selalu fathah. Pokoknya kalau yang sudah jamak baru nanti ketika yang hum sama antum itu un gitu ya. Adapun yang hunna sama antunna itu nani sama nani gitu. Adapun yang uh, huwa, hiya, anta, anti ya. Kemudian ana sama nahnu itu semuanya sebelum sebelum nun taukid fathah. Sebelum taukid nun taukid fathah kecuali yang anti ya. Uh, yang anti itu tergantung ain fiilnya. Jadi untuk yang fil amr yang sakilah itu uh, jangan langsung uhrujunna tapi uhrujanna. Ah, saya ulangi sobat tafadhol. Hmm. Nanti ketika ukhruja, ukhrujanna. Heeh. Ah, gitu. Ukhrujanni. Betul. Ukhrijunna. Ukhrujunna. Ukhru, ukhru. Heeh. Jadi roknya itu uh, apa berharokat domah. Ukhrujunna. Heeh. Iya nggak apa-apa. Ini masih e, memang e, ini yang dicontohkan di dalam buku ini baru satu wazan ya. Harusnya memang e, wazannya itu tiga-tiganya. E, karena fil amr itu kan jenis tiga jenis, ada yang if'al, ada yang if'il, ada yang uf'ul kan gitu ya. Nah, mestinya itu contoh-contohnya itu dibuatkan sehingga ketika ada latihan itu oh ya berarti ini fil ini e, wazannya yang ini. Di sini e, penulis ya mengharapkan kita ngerti sendiri lah gitu ya. Nah, jadi dari sini kita uh, hanya bisa mengambil apa namanya abah-abah saja, tidak secara detail secara semua fiil. Ya, jadi kalau misalkan uhruju, uhruj itu berarti kalau misalkan dari wazannya adalah uf'ul ya uf'ulanna, uf'ulani, uf'ulunna gitu. Dari situ ininya uh, contoh wazannya itu. Nah, jadi uh, kita kembali lagi ya. Uh, mudah-mudahan ya apa yang itu ada di benak kita saja gitu sulit e, harusnya menulis ya jadi kalau misalkan itu ukhrujanna oh ukhrujunna nah, adapun yang anti gimana kalau yang lebih anti uh bukan nah gitu itu bisa ukhrujinna ya uhrujinna terus bukan Nah, sama ya antara antuma yang muzakar sama antuma mu'anas itu fil amrnya sama. Ukhrujani dan ukhrujani. Nah, hati-hati di antunanya gimana? Masya Allah mumtaz. Ukhrujani iya. Kalau yang anti-anti kok lancar ya? Masya Allah. <laughs> Iya, yang anti kayaknya iya apa namanya susah gitu. Ukhrujanna, ukhrujani, ukhrujunna. Tapi yang demir anti masya Allah. Ya, lancar. <laughs> Gitu. Coba antum sekarang yang khofifanya. Hmm. Ukhrujan. Iya. Ukhrujun. Iya. Ukhrujin. santa masalah. Ukhrujan, ukhrujun dan ukhrujin. Ya. Alhamdulillah sudah Isya ya. Alhamdulillah karena waktunya terbatas dari pada maghrib sampai pada Isya jadi kita uh, cukupkan saja insyaallah kalau sudah uh, taklim satu Muhammad normal ya itu bisa pada Isya cukup waktunya 45 menit lah ya. bisa mungkin dengan yang lain labas uh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh